خلوه عن ذكره عن ذكر واجب احتراز عن أصل القيام في الصلاة فإن قلت تمييز السنن عن الفرائض معقول إذ تفوت الصحة, بفوت الفرض دون سنة ويتوجه العقاب به دونها فأما التمييز سنة عن سنة والكل مأمور به على سبيل الاستحباب ولا عقاب في ترك الكل والثواب موجود على الكل فما معناه فاعلم أن اشتراكهما في الثواب والعقاب والاستحباب لا يرفع تفاوتها تفاوتهما ولنكشف ذلك لك بمثال وهو أن الإنسان لا يكون إنسانا موجودا كاملا إلا بمعنى باطن وأعضاء ظاهرة فالمعنى الباطن هو الحياة والروح والظاهر أجسام أعضاؤه ثم بعد تلك الأعضاء ينعدم الإنسان بعدمها كالقلب والكبد والدماغ وكل عذب تفوت الحياة بفواته وبعدها لا تفوت بها الحياة ولكن يفوت بها مقاصد الحياة كالعين واليد والرجل واللسان وبعدها لا يفوت بها الحياة ولا مقاصدها ولكن يفوت بها الحسن كالحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون وبعضها لا يفوت بها أصل الجمال ولكن كماله كاستكواس الحاجبين وسواد شعر اللحية والأهداب وتناسب خلقة الأعضاء وامتزاج الحمراء بالبياض في اللون فهذه درجات متفاوتة فكذلك العبادة سورة صور صورها الشرع وتعب و تعبدنا وتعبدنا نعم وتعبدنا وتعبدنا باكتسابها فروعها وحياتها الباطنة الخشوع والنية وحضور القلب والإخلاص كما سيأتي طيب.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 Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah taala dalam majlis taklim atau dalam majlis Ihya Ulumuddin. Di minggu kemarin <clears throat> kita berbicara atau kita sama-sama mendengarkan ulasan daripada Imam Ghazali yang berkaitan dengan uh, kita harus bisa membedakan antara yang fardu dan yang sunnah di dalam sholat kita harus bisa membedakan dulu mana yang fardu mana yang sunnah yang sunnah itu pun dibedakan ada dua ada sunnah yang bersifat ab'ad ada sunnah yang bersifat hay'ah sunnah yang bersifat ab'ad ada tujuh dimana kalau sunnah itu ditinggalkan baik itu sengaja maupun karena lupa maka disunahkan yang meninggalkan tadi itu untuk sujud sahwi karena dia meninggalkan sunnah ab'ad apa sunnah ab'ad itu barang kita terangkan sunnah ab'ad itu diantaranya adalah duduk tasyahud awal ya kemudian salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud awal kemudian yang ketiga adalah berdiri gunut berdiri gunut di sholat subuh di rakaat terakhir di tidak di rakaat terakhir kemudian membaca doa gunut itu sendiri ya berdiri gunut itu termasuk melakukan sunnah abad Kemudian membaca kunutnya, Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait dan sebagainya. Kemudian salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam gunut ya dan kemudian bersolawat kepada Nabi Shallallahu bersolawat kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di dalam gunut. Jadi kalau kita cuma wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alaihi wa, wa ala alihi wa sahbihi wasallam. misalnya kita baca salawat wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam. Itu maka kita disunahkan sujud sahwi nanti. Ya, nah, kita tidak bersolawat kepada keluarga Nabi dan kepada para sahabat Nabi itu berarti kita meninggalkan abu salah yang keenam yang ketujuh membaca sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir baca sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad nah ini wa ala ali Sayyidina Muhammad di tasyahud akhir hukumnya abu salah nah, itu maksudnya kalau kita meninggalkan abu salah tadi baik sengaja atau karena lupa maka kita disunahkan untuk sujud sahwi yaitu sujud yang dilakukan dua kali sebelum kita salam namanya sujud sahwi sujudnya dua kali jadi kita ketika kita akan salam nanti setelah tasyahud akhir asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad sujud kita dalam sujud itu kita berbunyi atau mengucapkan subhana man la yanamu wa la yashu tiga kali ya kemudian duduk rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu sujud lagi subhana man la yanamu wa la yashu tiga kali duduk langsung salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah tidak usah diulang tasyahudnya karena dia sudah tasyahud tadi jadi duduk yang kedua tidak usah diulang tasyahudnya lah ini itu yang berkaitan dengan abadus salah Adapun sunnah-sunnah yang tidak berkait dengan dengan tujuh tadi itu dinamakan sunnah hayah. Sunnah yang tidak berkaitan dengan tujuh sunnah tadi dinamakan sunnah hayah. Di mana kalau orang meninggalkan sunnah hayah tidak boleh dia sujud cawi. Apa diantaranya? Salah satunya doa iftitah. Kemudian mengangkat tangan waktu takbir. Kemudian membaca surat. Apa surat setelah Al-Fatihah? kemudian e, meletakkan tangan di uh, di lutut sewaktu dia ruku, ya kemudian membaca azkar atau zikir-zikir waktu dia ruku. dia sujud dia rabbil firli kemudian takbir intigalat banyak kalau sunnah apa itu sunnah apa hayah itu banyak sehingga kalau kita meninggalkan sunnah hayah baik sengaja atau tidak sengaja karena lupa tidak boleh kita sujud cawi kalau sujud sahwi bagaimana Ustadz? Kalau sujud sahwi sholatnya batal. Sholatnya batal. Ya, tidak boleh. Baiklah, sekarang kita di sini kita kaitkan kembali kepada minggu kemarin masih ada kaitannya sebabnya. Ya. Disebutkan bahwa adapun duduk tasyahud awal duduknya tasyahud awal tadi itu fafi'lun mu'tad adalah satu perbuatan yang biasa. Wa mazidat illa litasyahud dikatakan bahwa orang tidak melakukan duduk tasyahud awal orang tidak melakukan duduk di rakaat kedua itu kecuali dikarenakan dia tasyahud gitu. ya fatarkuha zahirut ta'thir maka meninggalkan tasyahud awal itu seakan-akan ada satu pengaruh yang besar pengaruh yang jelas seperti masalah antum imam di rakaat kedua sholat duhur misalnya tidak duduk tasyahud awal makmumnya bagaimana Pasti bingung, subhanallah, subhanallah, ya kan? Semestinya di rakaat kedua itu sebelum dia berdiri ke rakaat ketiga kan ada dulu tasyahud awal. Sehingga kalau ada orang melakukan atau meninggalkan tasyahud awal itu kelihatan betul. Ini orang meninggalkan tasyahud awal. Beda Bapak sama antum masalah di sholat duhur tidak baca surat. Nah, beda kan? Beda. Maka disebutkan di sini. Wa amma doa oleh istiftah wa surah fatarkuha layu yu'athiru ma'a annal qiyama suara ma'muran bil fatihah nah, lihat berdirinya antum itu sendiri dengan membaca surat al-fatihah itu sudah cukup antum berdiri di surat duhur atau surat asar dengan baca surat al-fatihah saja tidak ada pengaruh apa-apa ya masalah antum meninggalkan doa iftitah tidak baca doa iftitah atau tidak membaca surat. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berhenti sebentar. Tidak baca surat. Sekedar masalah ada orang baca surat tapi tidak baca surat antum. Lantas ruku. Tidak merubah daripada tatanan salat. Kan? Ya. ya, orang tidak bingung begitu. Masalah imamnya tidak, saya tidak membaca surat, mau diam saja. Tapi menunggu makmum supaya dikasih kesempatan baca Al-Fatihah. Boleh. Sekiranya makmum sudah selesai baca Al-Fatihah dia ruku. Masalah ini gambarnya sholat duhur sama sholat asar kan tidak dengar. Itu bagaimana? Tidak ada pengaruh apa-apa. Ya, sehingga meninggalkan surat dan meninggalkan doa iftitah tidak boleh sujud sahwi. Itu maknanya. Ya. Wa mumayyizan anil adati biha dan meninggalkan baca surat atau meninggalkan doa iftitah itu sudah diwakili berdirinya dengan Fatihah berdirinya sudah diwakili dengan Fatihah sehingga tidak meninggalkan adat tidak meninggalkan adat ya ya wa kadzalika du'a fi tasyahudil akhir wal gunud ab'adu ma yujbar bis sujud ya Walaka syara' amad dal i'tidal fi subuh li ajli dikatakan bahwa lihat kalau seseorang dia memanjangkan seseorang dia memanjangkan i'tidal di rakaat kedua di sholat subuh rakaat terakhir ya tidak di rakaat terakhir sholat subuh memanjangkan ya tidak sami Allahu liman hamidah memanjangkan fakana kamad di jelsatil istirahati idsarat bil maddi ma'at tasyahudi jilsatan li tasyahudil awal eh, awal fabaqa fabaqiya hadza qiyaman mamdudan mu'tadan laisa fihi dzikrun wajib dikatakan seseorang yang hanya iktidal saja seseorang yang hanya iktidal saja di sholat subuh di rakaat kedua tidak baca doa gunut apa yang terjadi orang akan berbicara ini kok orang tidak gunut ini ya ada satu hal pengaruh yang kelihatan sangat sangat kelihatan sekali ya atau eh, apa namanya eh, orang yang kemudian dia duduk dia duduk tasyahud awal lantas dia tidak melakukan zikir yang ada di dalam tasyahud awal ini ada pengaruh tersendiri. Ada pengaruh tersendiri. Wa fil mamdudi ihtirazun an ghairi subhi. Adapun iktidal ini kalau dilakukan bukan di bukan di sholat subuh, bukan di sholat subuh, di sholat maghrib, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Selain sholat subuh dia melakukan iktidal yang panjang begitu, tanpa apa melakukan apa? Rakaat terakhir dia sami Allahu liman hamidah, tidak melakukan kunut, Ya kalau kunut nazilah saja mungkin masih kelihatan. Tapi ini kunut nazilah pun tidak ya. Semuanya tidak terakhir dipanjangkan begitu. Kalau sampai terlalu panjang batal sholatnya. Ya, tidak boleh. Iktidal terlalu panjang itu tidak boleh kecuali iktidal yang dipanjangkan kalau ada kunut. Kunut subuh. Tidak ada masalah. Atau kalau dia mau baca kunut nazilah. Kunut nazilah, kunut nazilah ini pun ini kalau ditinggalkan Masalah antum meninggalkan kunut nazilah. Tidak boleh sujud sahwi. Tidak boleh sujud sahwi karena ada orang yang Rasul juga sekali waktu mengerjakan kunut nazilah. Sekali waktu Rasul tidak mengerjakan kunut nazilah, melihat sikon keadaan negerinya. Kaum muslimin bagaimana? Digencet sama musuh-musuh Islam, kunut nazilah. Kalau kaum muslimin tidak aman-aman saja dalam keadaan tentram-tentram saja, Rasul tidak melakukan kunut nazilah sehingga makanya orang berpikir sekarang Rasul kadang-kadang meninggalkan gunut kadang-kadang mengerjakan gunut tapi kenapa kita kok selalu gunut begini yang sering ditinggal sama Nabi gunut itu gunut nazilah sebab Nabi melihat sikon keadaan umat kalau umat itu dalam keadaan kacau Rasul gunut atau ditimpa bencana kayak kita negeri kita kadang-kadang sok datang gempa bumi sok datang tanah longsor kadang-kadang banyak pak bencana maka kita disunahkan untuk gunut nazilah di iktidal rakaat terakhir setiap sholat fardu tidak hanya jadi sholat subuh saja zuhur, asar, maghrib, isya semuanya di dekat terakhir, iktidal rakaat terakhir adapun gunut subuh Rasulullah tidak pernah meninggalkan sampai beliau wafat tidak pernah ditinggal sama Rasulullah sampai Rasulullah wafat kalau antum tidak percaya, antum bisa baca di kitab Sahih Al Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari itu. Ada itu tentang masalah perihal masalah salat eh, salat subuh dengan gunutnya yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang ditinggalkan oleh Nabi di situ disebutkan bahwa yang ditinggalkan oleh Nabi itu adalah gunut nazilah, bukan gunut subuh. Kalau gunut subuh mulai Nabi mengerjakan gunut subuh dapat syariat itu sampai beliau wafat tidak pernah meninggalkan gunut subuh. Hukumnya sunnah ya, wajib tidak. Kemudian ikhwani yang dimulakan oleh Allah, wa fi khuluwihi an dzikri wa an dzikrin wajibin ihtirasun an aslil qiyami fi shalah. Sama, ya. Maka dikatakan bahwa kalau seseorang dia kemudian ada dua hal ikhwani, dia melak, tidak melakukan satu perbuatan amal itu sendiri seperti salah saya saya tidak melakukan berdiri gunut jadi dari i'tidal sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar langsung sujud tidak melakukan berdiri gunut disunahkan dia untuk sujud sahwi atau dia berdiri gunut tapi tidak membaca gunut masalah saya berdiri cuman tangannya ngangkat gini tapi saya tidak baca gunut saya disunahkan untuk sujud sahwi masalah saya tidak hafal gunut masalah ya cuma saya baca doanya Allahumma inni as'aluka ndak baca ndak hafal doa kunut sunnah sujud sahwi ya sunnah sujud sahwi itu diantaranya kemudian <clears throat> fa'in gulta tambiyu susunan anil faraid ma'gulun itafutu sihah yafut eh, bifotil fardhi duna sunnati wa yatawajjal iqab bihi dunaha dikatakan jika anda berkata kata Imam Ghazali membedakan antara yang sunnah dengan yang fardu itu masuk akal ya ya bedakan antara yang sunnah dengan yang fardu itu masuk akal makgul ya masuk akal id tafutu sehatu bifautil fardi karena begini kalau seseorang meninggalkan yang fardu di dalam sholatnya tidak sah sholatnya saya meninggalkan bacaan al-fatihah tidak sah dari Al-Fatihah saya tidak ruku langsung sujud tidak sah sholatnya kalau dilakukan dengan sengaja tidak sah sholatnya beda kalau lupa kalau bapak-bapak lupa ikhwani lupa dari Al-Fatihah berdiri lupa tidak ruku sujud di tengah sujud ingat saya kok tadi tidak ruku wajib berdiri lagi ruku iktidal baru sujud ya begitu caranya Adapun kalau sunnah ditinggalkan, tidak ada masalah. Sebab kalau perbuatan fardu yang ditinggalkan, maka dia wajib mendapat siksa. Wajib dia, ya. Tidak sah sholatnya sebabnya. Sebab kalau saya meninggalkan Al-Fatihah, berarti saya belum dinamakan orang sholat. Sebab kalau saya meninggalkan ruku, berarti namanya saya belum sholat. Tapi kalau saya tidak gunut, namanya saya sudah sholat. Sebab kalau saya gunut atau tidak gunut tidak merusak sholat subuh. Maknanya sholat subuh saya tetap sah. Ya. Fa amma tamyizu sunnah an sunnatin adapun untuk membedakan antara sunnah yang satu dengan sunnah yang lain wal kullu ma'murun bihi ala sabilil istihbab. Semua sunnah itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dianjurkan untuk dikerjakan bukan untuk ditinggalkan dianjurkan untuk dikerjakan wala igaba fi tarkil kulli wa thawab mawjudun alal, alal kulli fama ma'nahu dikatakan bahwa maka orang yang meninggalkan sunnah baik setengah sunnah maupun semuanya tidak ada adab tidak ada dosa tidak ada dosa ya tapi dia juga tidak ada pahalanya baik dia tinggalkan setengah sunnahnya atau dia tinggalkan semua sunnahnya dia tidak ada pahalanya Masalah saya cuma kunutnya Allahumma fi fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait. Langsung sujud. Bagaimana? Saya ninggalkan berapa sunnah tadi? Setengah sunnah. Apakah saya dapat pahala kunut? Tidak dapat pahala kunut. Sama seperti saya ninggalkan kunut semuanya. Ya. Maka apa maknanya kalau begitu? Nah, sebutkan fa'lam anna ishtirakahuma fi thawabi wal igab wal istihbab la yurfa'u tafawutuhuma. Bahwa dikatakan bahwa berserikatnya antara eh, apa namanya? antara fardu dengan sunnah tadi berserikatnya. Jadi ada fardu, ada sunnah, fit wal igab itu mempengaruhi adanya pahala dan adanya dosa, adanya siksa. Artinya begini, ikhwani. Kalau saya meninggalkan fardu, saya diadab sama Allah. Tapi kalau saya ninggalkan sunnah, saya tidak diadab sama Allah, tapi saya tidak ada pahala. Ya, jadi kita harus tahu kalau seseorang tidak mengerjakan sunnah, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, tidak ada adab, boleh-boleh saja. Dikatakan bahwa orang yang mengerjakan sunnahnya Rasulullah itu amirun ala nafsihi, insya'a tarakaha, wa insya'a Allah. Dikatakan oleh Nabi bahwa orang mengerjakan sunnah Rasulullah itu, orang yang mengerjakan sunnah Nabi itu adalah rajanya sendiri. Dia mau tinggalkan, boleh. Dia mau tidak tinggalkan, artinya dia mau kerjakan, boleh. Tidak ada apa-apa. Contoh orang mau puasa sunnah. Ya, orang mau puasa sunnah. Saya sekarang puasa sunnah. Tengah hari saya bilang, ah lebih baik saya batal, tidak saya tidak kuat atau masalah saya dihidangkan dengan hidangan makanan karena saya tam, tamunya uh, teman saya dihidangkan kopi atau teh amir ala nafsi saya mengerjakan puasa sunnah ini saya mengatakan bahwa saya adalah milik diri saya sendiri saya bisa perintahkan diri saya sendiri Alwi kau mau teruskan sunnah apa mau batalkan batal aja ambil apa terus kalau saya batalkan sunnah ini saya berdosa enggak enggak berdosa Beda sama puasa gadok atau puasa wajib. Puasa gadok, saya juga sunnah, sekaligus saya ingin menggodok suam Ramadan. Atau puasa Ramadan di bulan Ramadan ya, puasa wajib. Itu tidak boleh karena sudah ada aturannya. Kalau dibatalkan tidak ada udhur dosa. Berarti sama dengan dia meninggalkan wajib. Kan begitu ya. Eh, wal nakshif dzalika laka bimithalin. Nah, ini akan dikupas oleh Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu dengan beberapa permisalan. Misal aja ini ya, misal ada permisalan banyak sekali. Orang kalau ninggalkan fardu bagaimana misalnya? Orang kalau ninggalkan sunnah bagaimana misalnya? Ada permisalannya ya. Bahwa Anal insan la yakunu insanan dan kamilan illa bimakna batinin wa a'dha'in zahiratin. Lihat. Ya. Manusia itu tidak dinamakan manusia yang sempurna kecuali mempunyai dua unsur. Yaitu ada unsur batin, ada unsur zahir. Nah, ya. Ada unsur batin mana? Roh. Ada unsur ada unsur zahir mana? Jasad. Baru dia dinamakan manusia yang sempurna. Fal maknal batin huwal hayatu war makna batinnya adalah kehidupan dan adanya roh. Kalau saya tidak ada roh, berarti saya di sini jenazah namanya. Ya. Kalau saya tidak ada jasad, cuman ada roh, tidak wujud. Orang mah bisa lihat rohnya. Tidak wujud ya. Tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya. Ya. Jadi harus ada itu, harus ada harus ada roh, baru dia dinamakan manusia. Wadhahir atsamu a'dha'i Adapun yang zahir itu adalah kasat jasadnya ini tadi. Saya bisa lihat jenengan sekarang karena jenengan ada ada jasadnya. Summa ba'du tilkal a'dha yang adimul insan bi adamiha. Lihat. Kemudian jasad manusia ini tidak akan sempurna bisa terbentuk menjadi jasad manusia yang sempurna, artinya dia dikatakan manusia yang sempurna padahal ada jasadnya. Tapi dia tidak dinamakan manusia kalau di dalam jasad itu tidak ada unsur-unsurnya. Apa unsurnya? Galap jantung. Orang tidak ada jantungnya, ya, bukan manusia ya. ya. Wal kibit, al, al limpo, ada hatinya, ya. ad ada otaknya. Wa kullu udwin tafutul hayatu bifawatihi. Ini anggota badan manusia ini kalau hilang mati dia tidak ada kehidupan gitu orang ini ada jantungnya oh tidak ada Ustaz kok hidup dia kok bisa hidup dia tidak ada jantungnya <laughs> tidak mungkin tidak ada jantungnya kok bisa hidup detaknya dari mana siapa yang ngatur daripada ini pompa darahnya tidak bisa hidup dia ya meskipun ada jasadnya ada matanya komplit semuanya cuma tidak ada jantungnya tafutul hayatu bihi Hayat kehidupan tidak ada pada dirinya. Wa ba'dhuha la tafutu bihal haya. Ada anggota badan yang kalau itu tidak ada anggotanya, kalau anggota itu tidak ada, maka la tafutu bihal haya, kehidupan masih ada. Akan tetapi yang hilang adalah tujuan kehidupannya. Gini, ada anggota badan tapi uh, masalah anggota badan yang lain ada tapi sebagian anggota badan itu tidak ada dia tetap dinamakan manusia artinya dia ada kehidupan hidup ya. tapi tujuan hidup tidak punya tujuan yang dikatakan dia untuk hidup itu tidak punya punya apa diantaranya mata bila seseorang tidak punya kornea mata apakah dia dinamakan manusia oh iya manusia Orang yang buta tidak bisa lihat, manusia. Ya. waliat tidak punya tangan. Nah, manusia. Apa tuh seorang kalau tidak punya tangan ini orang tidak punya tangan manusia apa jin Ustaz? Manusia. Manusia dia, ya. Cuman tujuan kehidupan kan tidak ada. Orang dikasih sama Allah Ta'ala mata tujuannya apa? Untuk melihat keindahan alam, ciptaan Allah. Dia tidak bisa lihat orang dikasih dua tangan sama Allah Ta'ala tujuannya apa? untuk bisa ngebet Quran dia tidak bisa ngebet Quran, tidak punya tangan ya warijil, walisan kaki orang dikasih sama Allah Ta'ala kaki tujuannya apa? untuk melangkah ke masjid orang dikasih lisan sama Allah Ta'ala buat apa? untuk bisa ngaji Quran atau hadis Rasulullah tapi tidak punya dia tujuan kehidupan tidak ada ya tapi apakah dia dinamakan manusia? ya dia ya, manusia. Ya, bukan lantas kalau tidak ada ini dia mati, enggak. Hidup tetap ya. Wa ba'duha la yafutu bihal hayah. Wala magasiduha walakin yafutu bihal husnu. Dikatakan bahwa kehidupannya kalau tidak ada anggota itu ada, ada kehidupannya, ada tujuan hidupnya, ada. Tujuan hidupnya tercapai, kehidupannya ada. Berarti dia bukan mati. Tapi yang hilang adalah kecantikannya Kecantikannya tidak ada. Orang ini hidup Ustadz, tapi tidak cantik dia. Nah, orang begitu. Orang ini sempurna Ustadz, tapi lebih sempurna yang sana, yang A. Yang ini hidup manusia normal, tapi kurang sempurna. Dalam arti kata kurang cantik, kurang indah, kurang rupawan. Apa? Kal haji ben, tidak ada alisnya. Ya, ada bisa lihat mata, punya tangan bisa bergerak, punya kaki bisa melangkah, punya jantung bisa deg-degan. Komplit manusia. Tapi tidak ada alisnya. Ini manusia <laughs> apa apa ini? Orang tidak ada alisnya. Nah, ya. Kurang sempurna, kurang cantik dia. Ya. ya. Mungkin yang laki tidak punya jenggot. Kurang cantik dia. Kurang pantas. Ya. Wal ahdab, tidak ada bulu matanya. Ya, istilahnya orang Jawa kandani apa gotang <laughs> ya polos alis tidak ada hidup tidak punya wahusnilon atau mungkin kulitnya kurang bagus seperti kulitnya bule itu belonteng belonteng ya kurang bagus ya itu tetap dinamakan dia manusia kehidupan ada pada dirinya tujuan kehidupannya juga pun tercapai cuman kurang cantik kurang memukau kurang rupawan yang Musali mengatakan wa ba'duha la yafutu biha aslul jamal walakin kamaluhu. Dikatakan bahwa orang ini ada kehidupan, tujuan hidup punya. Cantik dia, tapi kurang sempurna cantiknya. Karena ada orang yang sempurna, wajar, manusia dia punya kehidupan, bisa lihat, bisa mengambil, bisa melangkah, Cantik dia. Tapi kurang kecantikannya kalau dibandingkan dengan yang satu. Nah, begitu. Apa ini? Kastigwasil ben punya alis. Tapi alisnya datar begini saja. Ada orang alisnya kastigwasil ben seperti bulan sabit. Nah, alisnya melengkung. Nah, itu cantik. Ya. Wasawati sya'ri lihyati wal ahdab bulu atau daripada jenggotnya hitam rambutnya hitam hidupnya hitam lentik wah ini cantik ini sama orang yang jenggotnya putih rambutnya putih hidupnya putih semuanya ada ada bulu matanya ada rambutnya ada jenggotnya ada cuman putih semuanya ya kurang cantik ini dibandingkan sama yang hitam masih semua oh ini cantik ini masih muda ya tak? Kemudian subil khilgatil a'dha atau anggota tubuhnya tadi ini serasi. Masalah orang punya dia, punya bulu mata, punya idep, punya e, alis, punya kumis, punya ini, kehidupannya sempurna, orangnya gagah, masya Allah. Tapi kepalanya kecil, badannya besar. kepalanya kecil. Badan yang besar, tanah subil khilgohnya apa? Ada toh? Ada tidak begitu? Ada banyak. Mestinya kan badannya besar, kepalanya pun juga sesuai dengan badannya. Nah, ini rupawan. Ini tidak. Atau kepalanya besar, badannya kecil. Dibalik. Tanah subil khilgoh tidak ada keserasian di dalam bentuknya. Wamtizajil humrah bil bayad. Nah, kulitnya itu putih kemerah-merahan. Itu cantik kalau saya tidak, saya, saya cuma sawah mateng ya. tidak apa-apa. Anda tetap dinamakan manusia. Jangan khawatir, Anda tetap manusia, cuman kurang cantik, begitu aja. Bila dibandingkan dengan kulitnya Rasulullah, putih kemerah-merahan. Nah, kulitnya Rasulullah cantik betul, rupawan ya. Filon. Inilah tingkatan-tingkatan perbedaan manusia. Orang saja bisa bedakan kok. Antum kalau dulu pilih bujubi, pilih istri ini yang ini yang ini yang ini yang ini antum pilih yang sempurna mendekati kepada kesempurnaan kan begitu ya fakadzalikal ibadah begitu pula ibadah sawwaraha suratun sawwaraha syar'u ada gambarnya ibadah itu yang sudah digambar oleh syariat siapa syar'u itu ya Allah ya Rasulullah yang menetapkan syariat itu kan Allah sama Rasulnya itu sudah digambar kalau sholatnya gini ini makanya Rasul waktu dia duduk di masjid ada satu orang apa namanya orang Arabi datang sholat Rasul lihat dilihat sama Rasul selesai sholat sholli kalam tu sholli sholat lagi kau belum sholat sholat lagi <laughs> sholli kalam tu sholli sholat lagi orang ini selesai sholat Rasul mengatakan sholat kau belum sholat sholat lagi orang ini Selesai sholat, sholat. Kau belum sholat sampai tiga kali. Pada yang keempat kali Rasul mengatakan sholat. Kau belum sholat. Rasul yang seperti apa sholat itu? Oh gini caranya. Kita, kita, kita, kita. Oh sudah sholat, tapi belum sempurna sholatnya. Nah, begitu ya eh, wa ta'abbatna biktisabiha yang mana kita beribadah kepada Allah taala dengan cara-cara itu dengan cara-cara sholat yang benar tadi itu Eh, faruhuha wa hayatuhal batinah al khusyu' ini loh repot ini ikhwan yang Ghazali maka ruhnya sholat dan kehidupan sholat itu terletak pada ruhnya lah ruhnya sholat itu apa Ustaz khusyuk lah kalau saya sholat tidak khusyuk berarti belum sholat itu maknanya seperti Anda hidup di dunia ini tanpa roh. Apa namanya? Mayit bergentayangan. <laughs> Tidak ada rohnya. Sama, sholat pun demikian. Ada rohnya, ada kehidupannya. Rohnya mana? Khusyuk, niat, hadirnya hati waktu dia sholat dan ikhlas kepada Allah Ta'ala sewaktu dia sholat. Itu rohnya sholat. Kalau tidak ada ini, belum dinamakan sholat بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم ونحن الآن في أجزائها الظاهرة فالركوع والسجود والقيام والسير الأركان تجري منها مجرى القلب والرأس والكبد إذ يفوت وجود الصلاة بفواتها والسنن الذي ذكرناها من رفع اليدين والدعاء الاستفتاح والتشهد الأول تجري منها مجرى اليدين والعينين والرجلين ولا تفوت الصحة بفواتها كما لا تفوت الحياة بفوات هذه الأعضاء ولكن يسير الشخص بسبب فواتها مشوه الخلقة مذموما غير مرغوب فيه فكذلك من اقتصر على أكل ما يجزي, ما يجزي من الصلاة كان كمن أهدى إلى ملك من الملوك عبدا حيا مقطوع الأطراف وأما amal وهي ما hiya ma'ur فتجري مجرى أسباب asbabil من الحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون ya disebutkan di sini nah kita sekarang berbicara fi ajza'i dhahirah kita berbicara pada anggota badan kita yang zahir tangan kepala kaki ini semuanya ya kaki maka kata Imam Ghazali farruku'u wasujudu ruku sujud berdiri baca Fatihah berdiri Irul arkan dan seluruh rukun-rukun sholat itu itu kedudukannya ya tajri minha majral galbi warasi wal kabidi itu kedudukannya seperti kedudukannya jantung kedudukannya apa namanya kepala dan kedudukannya limpo atau hati adanya ruku oh ada ruku ada sujud ada berdiri ini diumpamakan seperti orang ini ada rohnya tapi tidak punya jantung <laughs> ya tidak punya hati ya dia tidak tidak eh, bisa itu tidak mungkin ada itu ya sholat kalau tidak ada rukuk belum sholat namanya sholat kalau tidak ada sujud belum sholat namanya dinamakan sholat itu kalau ada rukuk ada sujud ada duduk ada berdiri ya maka id yafutu wujudu salah bifawatiha. Maka salat dikatakan tidak ada kalau tidak ada ini semua. Tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Wasunan alati dzakarnaha min raf'il yadaini wa al iftitah. Adapun sunnah-sunnah yang kami sebutkan dengan ngangkat tangan waktu takbiratul ihram atau waktu doa iftitah, baca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira tadi itu. Wa tasyahudul awal, tasyahud di waktu tasyahud yang pertama tajri minha majral yadaini wal ainaini war rijlaini kedudukan ini semua ini seperti kedudukannya apa mata, mata eh, eh, eh, al, al yadaini seperti kedudukan kedua tangan seperti kedudukan kedua kaki seperti kedudukannya mata ya jadi yang namanya sunnah-sunnah tadi ini seperti doa iftitah baca surat ngangkat tangan waktu takbiratul ihram, ngangkat tangan ketika dia akan ruku. Ini kedudukannya seperti orang ini punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga begitu. Ya, artinya kalaupun dia tidak punya tangan apakah dinamakan manusia? Ya. Maknanya kalau orang ini tidak ngerjakan doa iftitah, apakah dia sholat? Iya, sholat. Gitu maksudnya. Ya. Kemudian Hmm, wala tafutu sihhatu bifawatiha kama la tafutul hayatu bifawatiha fawati hadhil a'dhana. Walakin yasiru syakhsu bisababi fawatiha masuha masyuhal khilgah madmuman ghaira marhubin fihi. Maka manusia yang kemudian tidak dinamakan eh, manusia yang tidak punya tangan atau tidak punya kaki atau tidak punya telinga, apakah dia manusia? Ya, dia manusia. Cuman dia dikatakan manusia yang cacat <coughs> masyuhal khalq khilgoh manusia yang belum sempurna karena tidak punya tangan tidak punya kaki sama sholat kita pun kalau tidak mengerjakan sunnahnya Rasulullah sholat ada bentuk sholatnya tapi ketika dihadapkan kepada Allah Ta'ala sholatnya siapa ini tidak sempurna ini begitu ini sholatnya siapa yang tidak sempurna ini kok tidak ada tangannya tidak ada kakinya begini begitu sholatnya ya gitu kemudian dan tidak disukai. Fakadzalika man tasora ala agali ma yajri minasalah. Begitu pula orang yang hanya mencukupkan solatnya pada batas-batas yang wajib saja. Ya, di dalam solatnya. Karena kaman ahda ila malikin minal muluki abdan hayyan maktu al atraf itu seperti orang yang memberikan hadiah kepada seorang raja di raja kaisar begitu ya memberikan hadiah kepada seorang raja misalnya apa seorang hamba yang hidup tapi tidak punya jari. Seorang hamba, raja, saya hadiahkan kepada panjenengan seorang budak hamba sahaya normal masih hidup. Tangannya mana ini? Kakinya mana? Oh, kaki sama tangannya tidak ada raja. Lah kok dikasihkan saya? Pulangkan. Nah, begitu. Sama, kalau sholat kita ini kemudian dihaturkan kepada raja di raja, wallah. Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya, "Mana tangan sama kakinya ini?" Kok tidak ada ini? Tidak ada Allah, karena sholatnya tidak sempurna, tidak mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi. Tolak. Saya tidak mau terima ini yang tidak sempurna. Sama begitu. Ya, itu gambarannya. Nah, adapun hayat, hayat ya, hayat sholat termasuk sunnah, hayat sholat Wahyama wara asun sunan fatajri majra asbabil husni minal hajibaini wal lihyati wal ahdabi wa husni launi sama kalau hayatus sholah itu kedudukannya seperti kecantikan wajah kecantikan bentuk cantik bagaimana sesuai bentuknya kepalanya sama badannya sama besarnya alisnya bagus melengkung bulu matanya lentik rambutnya ikal dan hitam orangnya tubuhnya kuat sehat sempurna masya Allah ya ini kalau dihadiahkan kepada raja bersyukur raja lah ini yang saya inginkan begitu tapi masalah raja dihadiahkan raja ini saya hadiahkan seorang budak hamba saya sempurna ada tangannya ada kakinya ada kehidupannya dia normal sehat tapi gila raja lah kok gila dikasih saya? Iya, karena dia tidak ngerjakan hayat. Atau ini sempurna raja begini, begini, begini dan sebagainya, tapi kurang cantik raja. Ya sudah tidak apa-apa sudah. Sudah tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting ah, dia hidup toh, ya sempurna punya tangan punya kaki toh kuat ya, sudah tidak apa-apa. Tapi tidak punya alis raja, oh tidak apa-apa sudah, tidak apa-apa. Tapi raja yang mana yang sempurna? Ini yang sempurna ini yang nomor satu saya pilih yang tidak punya alis, tidak punya hidup, tidak punya ini nanti dulu ini ya dipilih sama raja begitu pula Allah dia akan melihat sholat kita mana yang paling sempurna mana yang sempurna mana yang kurang sempurna mana yang tidak sempurna mana yang tidak ada sama sekali dilihat sama Allah itu tata urutannya begitu ya wa amma wadhaiful adkar wa amma wa adkari fi tilka sunani fa hasan husni lil husni فهي مكملات للحسن فهي مكملات للحسن كاستقواس الحاجبين واستدارة اللحية وغيرهما فالصلاة عندك كربة وتحفة تتقرب بها إلى حضرة ملك الملوك كوصيفة يهديها طالب الكربة من السلاطين إليهم وهذه التحفة ala على الله عز وجل ثم ترد عليك يوم العرض الأكبر فإليك الخيارة في تحسين صورتها وتكبيحها فإن أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعليها ولا ينبغي أن يكون حدك من, مسا من ممارسة الفقه أن يتميز لك سنة عن الفرض فلا يعلق بفهمك من أصاف السنة إلا أنه يجوز تركها فتتركها فإن ذلك يضاهي قول الطبيب إن فك العين لا يبطل وجود, وجود الإنسان ولكن يخرجه, يخرجه عن أن يتصدق رجاء المتقرب في قبول السلطان إذا أخرجه في مأرد الهدية فهكذا ينبغي أن تفهم مراتب السنن والهيئات والآداب وكل صلاة لا يتم لا يتم الإنسان ركوعها وسجودها فهي الخصم الأول على صاحبها تقول ضيعك الله كما ضيعتني فطالع الأخبار التي أوردناها في كمال أركان الصلاة ليظهر لك وقعها. Nah, di sini juga begitu. Terakhir ini bahwa tentang masalah zikir sholat tugasnya zikir sholat itu di dalam sunnah sunnahnya anda sudah mengerjakan berdiri tapi tidak baca fatihah sudah tapi tidak baca surat Bagaimana sholatnya? Sah, tidak ada apa-apa. anda sudah melakukan ruku, sudah. Tapi tidak baca subhana rabbiyal Adzimi wa bihamdi. Sah solatnya, Sah. Anda sudah sujud, sudah. Tapi tidak baca subhana rabbiyal ala wa bihamdi, tidak baca. Sah solatnya. Nah, namun bagaimana ini? Dikatakan bahwa sunnah-sunnah yang dibaca tadi ini itu kedudukannya ikhwani seperti mempercantik diri. Nah, orang yang kemudian datang ke satu majelis atau datang ke kondangan dengan mengenakan atau dengan atribut atau dengan bentuk badan yang kurang sempurna orang akan mengenyek nanti mengejek akan mengejek orang ini orang kok bagaimana ini nah begitu ya sementara dia datang rambutnya dawul dawul misalnya ya atau datang tidak membersihkan badan barangkali mungkin masih banyak bekas-bekas daripada atar tidurnya dia bekas-bekas tidurnya dia kurang sempurna orang ini orang akan mengejeknya akan menghinanya Begitu ya. Jadi untuk mempercantik diri kita agar supaya diri kita tampil indah begitu ya. Kerjakan sunnah Rasulullah. kastigwasil haji ben seperti bulu mata atau seperti alis yang seperti bulan seperti setengah bulan sabit tadi ya. Wastidaratil lihyah wa ghairiha. Ada jenggot yang kemudian berbentuk seperti bundar begitu. Itu kan bagus. Laki-laki yang begitu. Fasolatu indaka gurbatun wa tuhfatun. Salat itu yang kau kerjakan itu kata Imam Ghazali adalah merupakan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala dan merupakan hadiah tuhfah itu hadiah hadiah tagarrabu biha ila hadrati malikil muluk yang akan kau persembahkan kepada raja di raja hadiah atau pendekatan dirimu kepada Allah Ta'ala yang akan kau persembahkan hadiah tadi itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kawasifatin yuhdiha talibul gurbah minas ilahi ilahim yaitu seperti seorang budak yang pernah kau berikan hadiah itu kepada seorang raja hadiah ini raja untuk raja seorang budak yang gagah kuat bagus ganteng masih sehat dan dia betul-betul seorang budak yang kuat untuk disuruh-suruh ya wa hadhihi tuhfah tu'radu 'ala Allah azza wa itu sama hadiah ini terkadang kita haturkan kepada Allah taala kita haturkan kepada Allah subhanahu wa taala Suma turaddu alaika yaumal ardil akbar. Nanti sama Allah taala hadiah ini diterima nanti di hari kiamat, hari pembalasan yang besar. Nah, balikkan. Salatnya dikembalikan. Turad ditolak sama Allah taala. Kembalikan kepada pemiliknya. Saya tidak butuh sama salatnya ini. Jelek salatnya. Ya. Tidak mau Allah. Fa ilaikal khiyara fi tahsini suratiha wa takbihiha. Sekarang terserah kita kita mau pilih mana? Mau pilih surat, ah, mau pilih bentuk sholat yang bagus, apa mau pilih bentuk sholat yang jelek? Yang mau kita hadiahkan kepada Allah atau yang mau kita haturkan kepada Dia. Ya. Fa'in ahsanta falinafsik. Kalau kau perbaiki solatmu, kau untung. wa'in in asa'ta aleha. Jika kau perjelek solatmu, kau rugi. Yang rugi dirimu sendiri. Wala yang bagi anyakuna haduka min mumarasat. Nah ini. Ini penting. Maka para santri santri ilmu seperti kita semua ini ya atau santri-santri ilmu yang lain. Para santri-santri ilmu ini kalau sudah mendalami fikih kitab fikih, mendalami ilmu-ilmu fikih, hati-hati. Tidak boleh dia an yatamayyaza al-sunnah anil fardi fala yu'alagu bi fahmika an awsafi sunnah illa anau yajuzu tarkuha ah, fatatrukuha maka kalau sudah santri tadi itu sudah mendalami fikih kemudian dia bisa bedakan mana yang sunnah mana yang fardu kan ada toh talib ilmu tanya Ustaz saya mau tanya yang sunnah yang mana yang fardu yang mana yang fardu ada 17 yang sunnah ada sekian ini oh iya baik Ustaz terima kasih banyak anda mau tanya yang fardu sama yang sunnah tujuannya apa? Tidak usah, saya mau tanya yang fardu akan saya kerjakan, yang sunnah mau saya tinggalkan. Itu. Wong sunnah Ustaz. yang sunnah kan boleh ditinggalkan. Ya, ini fala yu'allaq bi fahmika min awsafi sunnah illa annahu yajuzu tarkuha fatatrukuha. Jangan sampai kemudian nyantel di kita punya pemahaman ini bahwa sifat sunnah itu boleh ditinggalkan lantas Anda tinggalkan Oh, tidak boleh. Jangan begitu. Fa inna dzalika yudahi gaulat tabib. Ini sama atau ini menyerupai perkataan seorang dokter mengatakan bahwa inna faq'al aini la yubtilu wujudal insan. Bahwa fak faq'al ini menusuk mata. Nyulek jawane ya. Sesungguhnya menusuk mata itu atau orang yang tidak punya kornea mata itu tidak mengeluarkan dirinya menjadi seorang bukan manusia. Enggak. Anda mengatakan sekarang, orang ini tidak punya mata. Apakah dia manusia? Ya Ustaz, manusia sempurna dia. Bukan apa-apa, dia manusia, hamba Allah taala. Dia kok tidak punya mata? Ya, orang tidak punya mata tetap manusia namanya. Ya. Walakin akan tapi yukhrijuhu an yusaddak raja al mutagarrib fi gabuli sultan akan tetapi kalau ada seorang budak yang buta matanya dihadiahkan kepada raja raja saya hadiahkan seorang budak ganteng hidup sehat tapi tidak punya mata raja ditolak sama raja oh saya tidak butuh yang gini saya butuh yang bisa lihat untuk saya suruh-suruh kok nah begitu ya itu sama dengan begitu kita menghadiahkan kepada raja seorang budak yang buta Idah idza akhrajahu fi maratil hadiah fahakadha yang bagi antafhama maratib sunan wal hayat wal adab ah, hendaknya kita harus tahu memahami bagaimana tingkatan-tingkatan martabat-martabat sunnah, hayat sunnah, adabnya sholat Fakullu sholatin la yatimul insa la yutimul insanu ruku'aha wa sujudaha. Maka orang yang mengerjakan sholat tapi tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, fahyal khasmul awal ala sahibiha maka sholat itu akan jadi musuh utama yang pertama bagi dirinya sendiri. Sholat itu. Saya sudah sholat, ngerjakan. Di akhirat sholat saya ini yang akan menjerumuskan saya masuk ke neraka. Kenapa dia? Sebab sholatnya mengatakan, Tagulu dhayya'akallahu kama tadi. Semoga Allah Ta'ala menyia-nyiakan dirimu sebagaimana, sebagaimana dirimu telah menyia-nyiakan aku. Salatnya mengatakan begitu.